bercerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk Anggur Mahadewa Ku cicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku. Matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita-citaku cita Kakang Ken Arab. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit Diolah oleh Agung Bahrodi Didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain Teknik dan montase Ibing Arifin Dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. seri ke-379 ini dengan para pemain Wenda Lubis sebagai Rogo Penatas, Hari Akik sebagai Sakya Murti, Margaret sebagai Kensi Winaraswari, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahas Kandi, Tato sebagai Panji Parasu, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Dari tempat persembunyiannya, Pinaka Swastiratu melihat betapa terpukul hati Roko Penatas menyaksikan mayat teman-temannya. Pinaka Swasti Ratu melihat betapa Roko Penatas justru tidak mampu berbuat apa-apa kecuali termangu. Waktu kemudian terus bergerak hingga kemudian tiba saatnya langit di timur sempurat merah. Namun di tempat itu masih terasa gelap karena kabut yang amat tebal. Roko Penatas segera bangkit dan melangkah kontai tertatih seperti tidak bertenaga. Rogo penatas menelusuri jalan setapak menuju tempat persembunyian Rahastri Kandi dan kawan-kawan. gelap kakak. Tidak. Di dalam gua ini segala sesuatu memang kelihatan masih gelap. Akan tetapi di luar sudah pagi. Ya benar. Aku merasa waktu bergerak lama sekali. Apa yang kita lakukan? Kita bersembunyi di tempat ini sampai kapan? Entahlah. Jika kita keluar, Uma Durga dengan mudah menangkap kita kembali. Dan perlakuan yang akan kita terima Ngeri aku membayangkannya. Ada orang. Kalian lagi berada di situ. Oh, Tuan Penata? Iya, aku. Di ajang jenazah sudah tidak ada di atas lagi. Oh. Apa yang terjadi? Ia mati. Menurut Bakalah Gawe, di ajang jenazah menang. Ia berhasil mengalahkan perempuan bermata tiga itu. Akan tetapi... Oh, ia pergi. Aku tidak tahu apa sebabnya. Tetapi ia pergi. Bapak Brahmana sekali tidak mau bercerita apapun. Ia melucut. Ketika aku bersatu untuk menceritakan sesuatu, Bapak Lohgawi mengatakan bahwa kalian mengetahui alasannya. Berapa? Kenapa? Kenapa semua membalas pada kamu Cakian Murti? Ada apa? Aku mengetahui sebabnya anak muda. Benar. Pinaka pergi karena ia tidak mau bertemu dengan aku. Ia cicik kepada aku. Mengapa? Sebenarnya ia anakku. juga benar. Kalau orang sebenarnya adalah adik kandungku. Dan aku pula yang telah membunuh kau. Kau yang membunuh guru Kau mendendam anak muda. Iya. Seharusnya kau memang mendendam. Dan aku tidak keberatan jika kau lampiaskan dendamu kepadaku. Dengarlah. Aku adalah saudara tua. Aku mempunyai dua orang adik yang terlahir kembar. Kedua adikku itu bernama Galuh Orang dan Dewa Hastu. Lalu muncullah di antara kami bertiga seorang gadis yang cantik jelita yang memecah kerukunan kami bertiga. Sayang, gadis itu tidak memilihku. Ia memilih kelururan Aku yang tidak bisa menerima kenyataan itu Aku perkosa gadis itu Untuk kemudian aku campakkan Dan perbuatanku ternyata berbuah Gadis itu hamil Gadis itu kemudian melahirkan Dan untuk perjuangannya melahirkan itu harus ditebus dengan sangat mahal ya nyawanya. Anak muda, inilah aku yang sebenarnya. Dan bayi yang telah lahir itu siapa? Inaka. Benar. Dan kau, kau yang membunuh guruku? Iya. Oh, betapa jahatnya kau. Kau berkosa calon istri guruku dan kau membunuhnya pula. Iya agar jangan aku disebut bertindak pengecut. Bangkitlah, ayo lawan aku! kemanusiaan adalah wajar jika dia acung punaka ingin membunuhnya, bukan sekedar membunuhnya. Biarlah aku yang akan mewakilinya. Aku akan membalas kematian guruku. Ayo kiai, jangan pedang lawan aku. Bunuh saja aku anak muda. Aku tidak akan melawan. Jangan bertindak pengecut. Ayo berdirilah kataku. Jika aku penuhi keinginanmu anak muda kau tidak akan menang melawanku. Gurumu saja mati di tanganku, apalagi kau. Tetapi aku memang sedang merindukan kematian. Jangan kau merasa sungkan. Bunuhlah aku anak muda. Aku merasa bosan hidup di dunia ini. Kau lihat sendiri. Binatang aku tidak sudi menemuiku Padahal aku berharap Aku merindukannya Aku berharap ia menemuiku Memberi kesempatan kepadaku untuk menjadi ayahnya Atau aku berharap Anakku sendiri akan bersedia mengantarkan kematianku Ternyata di hadapan Pinaka swasti ratu Aku jauh lebih menjijikkan daripada binatang ah, Bunuh saja aku anak muda Jangan ragu-ragu Lakukanlah Baik Kau melawan atau tidak aku penuhi Nah Bersiaplah untuk mati di mataku. Kau memang tidak mempunyai ruang untuk hidup. Guruku mati di tanganmu. Sekarang bersiaplah, melawan atau tidak melawan, kau akan mati di tanganku. Hei! Ngapain bengong di sini? Tahu ah, ini malah lagi bingung. Beli smartphone di mana ya, Fa? Yang bisa internetan juga. Tuh, SMM Phone Temu Guru. Lengkap, berbagai merek dan varian ada. Terus, untuk pembelian smartphone apa saja, bonusnya... Bonus? Bonus kartu perdana Indosat internetan 4 GB selama satu, satu bulan. Satu bulan? Piu, top! Jangan tunda-tunda lagi. Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Phone HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Untuk pembelian smartphone merek apapun di SMM, gratis kartu perdana Indosat internet 4 GB selama satu bulan. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Phone Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang. Kami juga ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoice, Advan, Mito, Nextron, Nexcom, dan lain-lain. SMM pun Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. Semangat musik Indonesia. Minggir kau. Minggir. Aku harus membunuhnya. Tidak, kakak. Kau tidak boleh membunuhnya. Karena kau tidak berhak. Siapa bilang aku tidak berhak? Orang itu mempunyai hutang nyawa padaku. Orang itu telah membunuh guruku Galuh kurang. Aku sebagai muridnya, aku berhak menagih hutang itu. Dan kau akan dicap sebagai pengecut karena kau membunuh orang yang tidak mau melawan. Aku dengan senang hati akan menyebarluaskan kepada siapapun yang aku temui di perjalanan dan bercerita tentang apa yang kau lakukan. Bagaimana? Suruh orang itu bangkit dan melawanku agar aku tidak disebut pengecut. Ayo Kisahya Murti bangkitlah dan lawanlah robo penatas. Bangkit dan gunakan ilmu yang kau punyai agar aku tidak disebut sebagai lelaki yang tidak tahu diri, lelaki pengecut. Ayo! Baik, anak muda. Tidak. Pertempuran ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Paman harus ingat pada bibi. Juga putri paman yang akan segera melahirkan bayinya. Siapa yang akan melindungi mereka? Jika paman merindukan kematian, siapa paman? Murti yang telah tertatih-tatih berdiri dengan tubuh yang masih lemah itu termangu. Tiba-tiba membayang di kelopak matanya istrinya yang dengan tulus mencintainya meskipun perlakuan buruk telah diberikan padanya. Juga Warapalupi yang hamil tua. Murti menggigil, tubuhnya kembali lunglai namun sementara itu, rokok penatas tetap merasakan kobaran api di dadanya. Kalian berdua mengerti. Jangan menghalangi aku. Lihat, orang itu telah berdiri dengan gagahnya untuk menghadap aku. Kami berdua akan melakukan perang tanding dan sebagaimana yang terjadi dalam perang tanding akan berlaku dalam perang tanding yang harus dihormati dan tidak diganggu. Aku akan membunuhnya dan orang itu juga akan membunuhku. Siapapun yang akan memenangkan perang tanding ini, kalian hanya menonton, tidak boleh ikut campur. Kata-katamu benar anak muda. Yang terjadi ini adalah sebuah perang tanding. Nah, aku akan menghadapimu dengan cara seperti ini. Seranglah aku. Kau tentu mengenali ajian ini anak muda. Gurumu yang adalah adik kandungku kalau kurang juga menguasainya. Haji ini disebut Kakang Kawah Adiari-ari atau juga disebut Kakang Barek Adiragin. Perang tanding belum mulai. Kau sudah menggunakan ajian itu. Aku tidak mau bertele-tele. Baik, meski kau bersembunyi di balik bayangan sembuh, aku akan menemukanmu yang sebenarnya. Iya. Kau telah menyerang bayanganku anak muda. Tinggal dua lagi yang lain. Baik. Ya. Kau telah menyerang dua bayanganku anak muda. Tinggal satu. Seranglah. Dimas menggeretakkan gigi oleh kemarahannya karena merasa diremehkan. Padangnya diayunkan silang menyilang di depan dadanya dan kemudian diangkat tinggi-tinggi di atas kepalanya. Rogo Penatas telah siap untuk menyerang. Dua tubuh Sakya Murti telah diserangnya, namun dia hanya membabat dua bayangan semu. Maka tinggal satu sosok tubuh lagi yang diyakini sebagai lawan yang sebenarnya. Roko Penatas mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Thank you. Minggir kamu. Jangan halangi aku. Yang terjadi ini tidak ada bedanya. Sama saja. Sama saja dengan kau membunuh orang yang tidak melawanmu. Orang itu telah menggunakan ajiannya. Apa artinya? Kau telah diberi kesempatan untuk menyerang tiga kali berturut-turut. Yang pertama kau salah menyerang. Yang kedua kau salah menyerang juga. Maka yang ketiga, kau tentu tidak akan salah lagi. Sementara Paman Satya Murti sama sekali tidak bermaksud menyerang. Yang terjadi kemudian adalah sebuah pembantaian. Lain jika Paman Muti menggunakan ajian lainnya, Rogo Bojro misalnya, yang akan dipergunakan dengan sepenuh hati, bukan sekedar mengalah. Baik. Hei eh, orang tua, ayo gunakan ajian Rogo Bojro. Aku juga akan menggunakan ajian itu. Murti memejamkan matanya, nampak ada sesuatu yang berkolak di dalam dadanya. Tangan kanannya mengepal meremas-remas, matanya kemudian menerawang memandang lubang gua yang menghubungkannya dengan dunia luar. Di sana nampak kabut yang tebal berarak. Murti menggigit bibir, merapatkan geraham, dia merasa membutuhkan sesuatu untuk menumpahkan beban hatinya dan tanpa diduga oleh siapapun, tiba-tiba Sakya Murti meloncat. Niko Penatas benar-benar tercekat hatinya menyaksikan apa yang telah terjadi. Tiba-tiba saja seperti tidak memerlukan ancang-ancang, Sakya Murti meloncat. Tangan kanannya yang telah mengepal kekuatan Aji Rogo Bojro menghajar dinding gua. Tiba-tiba dinding itu jebol, tembus ke ruangan lain. Serpihan-serpihan bebatuan berhampuran kemana-mana, membuat Rogo Penatas benar-benar mematung sebuah pesona telah membelenggunya. mudah. Yang kau saksikan tadi adalah kekuatan puncak dari Rogo Bojro yang aku punyai. Ada tiga orang yang menguasai aji itu. Yang pertama adalah aku sendiri. Dua orang yang lain adalah adik kandungku yang juga gurumu, Galuh Kurang. Dan yang seorang lagi adalah saudara kembar Galu orang. Biku Dewa Hastu. Aku tidak menurunkan ajian itu kepada siapapun. Dewa Hastu mungkin menurunkan ajian itu kepada murid-muridnya. Demikian juga dengan Galu orang. Galu orang tentu menurunkan ilmu pamungkas itu kepadamu. Nah, anak muda, bagaimana? Apakah kau sudah mampu mengukur? Apakah kekuatan puncak dari Ajirogo Bojro yang kau kuasa itu mampu menyamai apa yang aku lakukan? Mengapa dia, anak muda? Kau sedang merenungi, membandingkan, Apakah kemampuanmu menyamai apa yang telah kulakukan? Nampaknya belum. Jika demikian, konyol jika aku mengharapkan kematian darimu anak muda. Semuanya saja. Selamat tinggal. Paman, tunggu! Jangan pergi, Paman! Paman! mengucapkan terima kasih. Terima kasih? Apa yang terima kasih? Kenapa kau mengucapkan terima kasih? Mataku terbuka. Aku baru saja berlaku tidak pantas. Aku tidak tahu jika aku benar-benar membunuh Paman Murti. Lalu bagaimana sikap Di Ajeng Pinaka Swasti Ratu kepadaku? Apakah ia akan memujiku atau justru sebaliknya? Syukurlah jika kau menyadari akan hal itu. Di luar langit telah semburat terang. Sudah saatnya kita keluar dari tempat ini. Mungkin aku memerlukan bantuan kalian berempat untuk menyelenggarakan pembakaran mayat-mayat saudara seperguruan serta korban-korban lainnya. Tentu kami tidak berkeberatan. Mahastri kandi, paksi jalak kuning atau Panji garit, Panji parasu dan kensi winareswari sedikit berangsur pulih. Mereka kemudian keluar dari persembunyiannya. Namun manakala mereka semakin dekat, Roko Penataslah yang terkejut. pekerjaan kita telah dikerjakan oleh orang lain. Siapa yang melakukan? Entah. Bagaimana Kakang Rogo Penatas? Berhati-hati semuanya. Aku merasa curiga dengan keadaan ini. Hmm. Apakah Uma Durga yang melakukan? Aku sedang berpikir demikian. Apakah Uma Durga yang melakukan? Oh, celakalah kita semuanya. Kalau perempuan yang mempunyai hati bengis luar biasa, didukuni ilmu yang sangat tinggi itu kembali kemari. oh, Rasanya tidak. Bukan. Rasanya tidak bagaimana? Aku yakin sekarang. Bukan Uma Durga yang kembali dan melakukannya. Tetapi orang lain. Iya, aku yakin hal itu. Bagaimana kisah Krogo Penatas? Apakah kau melihat sesuatu? Iya, memang ada yang membingungkan. Apakah itu? Yang melakukan semuanya itu bukan Uma Durga. Dengan maksud menyelesaikan upacara pengorbanannya yang gagal. Jelas bukan. Uma Durga tidak akan menggunakan mayat-mayat. Yang dikorbankan harus orang yang masih bernyawa. Jika demikian, yang melakukan pekerjaan itu adalah orang yang bermaksud baik. Benar. Ketika aku tinggalkan tempat ini untuk menemui kalian semuanya di persembunyian dalam goa, bangunan itu sudah terbakar. Tetapi yang di sana tidak, dan yang di sana, dan itu juga tidak. Yang melakukan tentu bukan Uma Durga. Bukankah sebelumnya Kayu-kayu itu basah karena hujan yang deras? Benar. Dibutuhkan kayu-kayu yang kering untuk membakar mayat-mayat itu? Di Ajeng Pinaka ternyata memiliki sebuah kejutan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ia memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi, melampaui ketinggian ilmu mendiang guruku. Ya, aku yakin untuk mengeringkan kayu-kayu yang basah itu bukan merupakan kesulitan baginya. Ya, nampaknya memang demikian. Nah, Apakah itu berarti yang melakukan semuanya ini adalah Kang Bok Pinaka? Oh, Bibi Swasti Ratu, berarti masih berada di sekitar tempat ini? Jika Uma Durga bukan orang yang melakukan, dan ternyata itu memang tidak mungkin. Lalu siapa? Siapa yang melakukannya? Benar. Tentu Bibi Pinaka yang melakukan. Di Ajeng Pinaka telah pergi. Bapak Brahmana Lokawi telah menyusulnya pula. Aku tidak yakin. Bibi Pinaka hanya tidak mau bertemu dengan kita semuanya. Ia masih berada di sekitar tempat ini. Bibi! Bibi Pinaka! Keluarlah! Aku tahu kau bersembunyi di sekitar tempat ini. Keluarlah, Bibi! Aku akan berbicara hal yang sangat penting denganmu. Keluarlah, Bibi! Keluarlah, Kang Bok! Aku mempunyai persoalan yang penting yang harus kusampaikan kepadamu. Keluarlah. Jangan bersembunyi. Bibi, keluarlah. Kang keluar. Untuk sejenak lamanya, pembicaraan di antara mereka terhenti. Yang terdengar hanyalah sisa-sisa perapian yang melahap kayu-kayu dengan rakusnya, seolah santapan yang paling lezat. Namun meski Rahastri Kandi dan Ken Siwinareswari berteriak sekeras-kerasnya, yang mempunyai nama tidak muncul menemui mereka. Mungkin Bibi sudah jauh meninggalkan tempat ini. Atau sebenarnya masih berada di sekitar tempat ini. Tapi ia memang tidak berniat bertemu dengan kita. Aku ada cara. Bagaimana, Bibi? Kau Pinaka, keluarlah. Jangan bersembunyi. Temuilah aku. Aku akan bertanya dan bercerita tentang kakang kamu Suara. Ayo, keluarlah Kang Mbak. Benar, Bibi. Keluarlah. Ada soal penting tentang kakang kami Suara. Tunggu beberapa saat lamanya, tetapi ternyata Pinaka Swasti Ratu masih belum juga menampakkan diri. Terlihat sekali, Rahastri Kandi dan Kensi Winareswari menjadi kesal sekali. Rogo Penataslah yang kemudian bertanya-tanya dalam hati. Siapakah suara itu? Ayah dari bayi yang dikandungnya. Oh, suaminya? Iya. Apa yang terjadi dengan kami suara itu? Mengapa tidak bersama-sama dengan Ki Ajeng Pinaka? Sesuatu hal yang menyebabkan mereka tidak bisa bersama-sama. Apa penyebabnya? Aku tidak tahu. Jangan bohong. Kau pasti tahu. Ayo, ceritakan kepadaku. Oh, jangan memaksa. Aku benar-benar tidak tahu. Ada persoalan apa di antara mereka? Yang tahu adalah mereka sendiri. Lalu apa yang akan kau katakan tadi? Jangan sembunyikan sesuatu dariku. Aku merasa bertanggung jawab terhadap Ki Ajeng Pinaka. Saudara-saudara seperguruanku sudah habis tertumpas semuanya. Hanya Di Ajeng Pinaka yang tersisa. Semua masalah yang dihadapinya, aku harus ikut menyangkanya. Katakan, aku harus mengetahui. Rahastri Kandi tidak mengetahui apa-apa. Janganlah kau paksa dia untuk mengatakan sesuatu yang ia tidak ketahui. Kalau begitu kau, kau tentu mengetahui. Ayo, ceritakan kepadaku. Andai kata aku tahu, aku tidak akan menceritakan karena aku menganggap perilaku semacam itu adalah perilaku yang tidak terpuji. Aku bukan orang yang gampang mengobrol cerita atau rahasia orang lain serta suka mengadu. Sudah aku katakan, soalnya aku adalah saudaranya. Aku harus mengetahui beban apa sebenarnya yang sedang dihadapi Pinaka. Habis, apa yang harus kami ceritakan kepadamu? Aku yakin kau berbohong. Terserah. Kau menganggap kami berbohong? Silakan. Tapi tidak ada yang bisa kami ceritakan. Kalau begitu, kau benar-benar tidak tahu diri. Kalian semuanya tidak tahu diri. Apa maksudmu? Mengapa kau menuduhku tidak tahu diri, ha? Apa? Tidak tahu balas budi. Aku telah menolongmu. Tetapi apa balasannya? Aku hanya menghendaki cerita itu saja sebagai imbalannya. Ternyata kau tidak mau. Begitu. Kau berbicara soal Budi? Baik. Oh. Kami semua memang harus berterima kasih kepadamu yang telah berusaha menolong kami. Namun jangan salahkan kami jika kami merasa bukan kau yang berperan besar menolong. Tetapi Kang Bok Pinaka dan Bapak Brahmana Gawe. Jika kau bermaksud menggunakan hutang budi itu untuk memaksaku menceritakan orang lain, aku tidak bisa. Namun jika hal lain yang kau hendaki, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Baik. Kau telah mengatakannya sendiri. Kau akan bersikukuh berkeras hati untuk tidak mau mengatakan apa yang dialami oleh Diajeng Pinaka Swasti Ratu. Kau telah mengatakan, jika aku menghendaki yang lain akan kau pertimbangkan. Nah, Aku meminta yang lain itu. Kalian semua berhutang budi kepadaku. Sebenarnya akulah yang telah menolong kalian. Apa yang terjadi pada kalian menyebabkan aku berada di dalam bahaya. Karena usahaku untuk menghubungi Pinaka Swasti Ratu menyebabkan aku harus menyabung mempertaruhkan nyawaku. Akulah kunci pertolongan kalian. Tanpa aku yang tiba-tiba mempunyai gagasan untuk menolong, kalian semuanya akan mati. Mati semuanya dipanggang panas bara api. Hmm. Aku melihat, meski kau seorang wanita, namun mempunyai sikap jantan dan gagah. Orang jantan dan gagah pantang untuk menjilat mudah kembali. Nah, aku menghendakimu. maksudmu? Aku menghendakimu. Aku kira itu cukup memadai untuk penukar imbalan atas apa yang telah kulakukan. Bedebah! Nah, kau telah menjilat ludahmu sendiri, bukan? Kaulah yang tidak tahu diri, Kisana Krogo Penatas. Permintaanmu benar-benar tidak masuk akal. Aku merasa berutang budi kepadamu. Namun permintaanmu itu membuat hatiku terbakar. Jika kau pernah membayangkan memiliki calon istri, bagaimana perasaan membayangkan calon istrimu itu di dijamah orang lain? Kalau kau pernah membayangkan mempunyai istri, bagaimana perasaanmu jika istrimu itu kujamah, kuperkosa? Bagaimana kisah Nakrogo Penatas? Aku tidak peduli. Yang aku kehendaki tidak bisa ditawar lagi. Sebaiknya jangan macam-macam kisanak Rogo Penatas. Apa yang kau kehendaki itu tidak patut. Sungguh, tidak patut. Janganlah kau mengubah sikap kami yang semula menghormatimu sebagai penolong, kemudian berubah menjadi sikap lain. Kau Panji Garit, Bagaimana kalau aku juga menghendaki istrimu itu? Bah! Gila! sana kau Penatas, janganlah bersikap seperti itu. Aku masih berusaha menyabarkan diri. Tuntutanku tetap. Kalian berhutang budi kepadaku. Hutang yang tidak terbalas meski dibayar dengan gunung emas sekalipun. Hutang nyawa. Bayangkan. Dengan apa kalian akan membayar hutang nyawa itu? Kalian akan mengoroyokku, membunuhku. Itu cara kalian membayar hutang? Tentu saja tidak ke sana. Aku tahu kami semua tidak akan melakukan hal itu. Oh, kalau begitu, lalu dengan apa kalian akan membayar hutang itu? Kami akan membalas hutang budi itu jika permintaanmu masuk akal. Oh. Namun jangan kau terlalu menganggap kami merasa sangat senang terbebas dari kematian. Kematian yang jauh lebih mengerikan dari apa yang akan dilakukan umat Durga itu. Aku pernah mengalaminya. <laughs> Hutang itu akan dibalas jika permintaanku masuk akal. <laughs> eh, apa kau pikir yang aku minta itu tidak masuk akal? Biarlah aku yang akan membalas hutang budi itu. berasal dari Kensiwi suari bukan pula dari rahastri kandi Serentak semuanya menoleh ke arah sumber suara. Dari arah sana, Pinaka Swastiratu dan Brahmana gawe melangkah mendekat. Rogo Penatas menoleh kebingungan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.